Karena saat itu manusia di dalam keadaan tertimpa rasa haus yang sangat dahsyat. Fayahtajuna ilal ma maka mereka sangat membutuhkan air. Wa haudu nabiyina huwa a'dhamul hiyad. Sedangkan telaga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang paling luasnya, yang paling besarnya.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 Khilafan liman? Khilafan lil Mu'tazilah. Dan ini pembahasan yang mengulang ya. dan tidak ada jelek yang tidak ada ruginya. Ya. Yang sudah tahu semakin hafal, ya. yang belum tahu jadi tahu. Enam. Sehingga tidak ada masalah. Kemarin kita bahas masalah yang sama dari kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis.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 Qauluhu wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu lil mudnibi lil mudnibin al khati'in yaumil qiyamah. Dan beriman kepada syafaat Rasulullah sallam bagi para pendosa yang bersalah pada hari kiamat nanti wa ala sirat. Ayat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa a'dham man yashfa'u al qiyamah.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 Sedangkan keriduan Allah sudah jelas hanya untuk orang-orang beriman. Wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Allah enggak ridha pada hamba-hambanya kekufuran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم وصلى الله والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته